Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Idahul Hajjah fi Bayani Sabilis Salaf. Karangan Syekh Faisal bin Qazzar Al-Jasim hafizahullah taala. Dan seperti biasa saya katakan bahwasanya kitab ini bisa di-download bentuk PDF-nya dan kita bisa membaca bersama-sama. Oke. Okay? al mushahidun Al-Kiram, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru yaitu bab ke-8 dari rencana 96 bab dari Manhaj As-Salaf yang kita akan pelajari. Bab Syaraful Intisab ila Salaf bab mulianya al-intisab penisbatan diri penyandaran diri ila salaf kepada as-salaf tentunya yakni definisi salaf sudah kita sebutkan pada pertemuan yang kedua dan memaknai mudahnya adalah bahwasa yang dimaksudkan dengan as-salaf adalah al-qurun al-mufaddalah al-ula. Generasi-generasi yang diutamakan yang pertama. Sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan jika kita ingin kerucutkan, maka as-salaf lebih identik dengan sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an. Jadi bab kita hari ini adalah bab syaraful intisab ila salaf. Bab mulianya penisbatan penyandaran kepada salaf. Artinya seseorang ketika menisbatkan dirinya kepada salaf seseorang ketika menyandarkan dirinya kepada as-salaf kemudian muncul istilah salafi maka ini adalah penisbatan yang mulia maka ini adalah penisbatan yang baik. al mushahidun Al-Kiram beliau menyebutkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 78. Allah berfirman, tentunya potongan dari ayat Al-Hajj ayat 78, surah Al-Hajj ayat 78. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menamakan kalian al-muslimin min qablu dari sebelumnya. Maksudnya dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan kalian hai orang-orang muslimin, hai orang-orang mukminin dengan penyebutan muslimin. Wa fi hadza dan juga pada ini. Maksudnya dalam kitab ini, dalam Al-Quran, Allah juga namakan kalian muslimin. Karena pembahasan kita adalah mulianya penisbatan diri, mulianya penyandaran diri kepada as-salaf. Ingat, di antara kemuliaan yang kita miliki, hai orang-orang muslimin, di antara kemuliaan yang kita miliki, hai orang-orang mukminin, Allah yang menamakan kita muslimin. Allah yang namakan kita al-muslimin. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, para pemeluk agama Islam. Kemudian sebagaimana praktek atau metode penulisan beliau, beliau akan sebutkan satu ayat atau dua, kemudian sabda Nabi Muhammad, kemudian perkataan sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Berikut sabda Nabi Muhammad SAW akan bab ini mulianya penisbatan kepada as-salaf. Wa anil Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa man idda'a da'wa al-jahiliyah fa innahu min jutha jahannam. Faqala rajulun ya Rasulullah wa in shalla wa sama qala wa in shalla wa sama fad'u bid'awallah alladhi sammakumul muslimin al mu'minin ibadullah dari Al Harith Al Ash'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentunya hadisnya panjang ini potongan dari hadis Nabi Muhammad SAW, potongan dari sabda Nabi Muhammad SAW. Wa man idda'a da'wal jahiliyah dan barang siapa yang mengaku-ngaku dengan pengakuan jahiliyah dengan makna lain bahkan disebutkan juga dalam riwayat yang lain wa man da'a bid'awal jahiliyah dan barang siapa yang memanggil, barang siapa yang menyeru, barang siapa yang menamai dengan penamaan, dengan seruan, dengan panggilan jahiliyah. fa innahu min jutha jahannam maka sesungguhnya ia adalah bagian dari jutha al jahannam jutha disebutkan dari kata juthalah yaitu jamaah barang siapa yang mengaku dengan pengakuan jahiliyah memanggil dengan panggilan jahiliyah menyeru dengan seruan jahiliyah menamai dengan penamaan jahiliyah artinya bentuk penisbatan juga ini tapi dinisbatkan kepada perkara jahiliyah. Maka sesungguhnya ia dari atau bagian dari jamaah jahannam. Jutha itu al-jamaah. Dari kata bahasa Arab juthalah ay al-jamaah, kelompok neraka jahannam. Bagian dari penghuni neraka jahannam. Artinya dosa tentunya. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat ketika kala itu ada dua anak kecil sedang bertengkar, kemudian yang melerai itu memanggil orang-orang yang bertanggung jawab akan dua anak ini, tapi dengan panggilan bisa dibilang panggilan kabilahnya. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Hai orang-orang muhajirin, Hai hey, orang-orang Ansar maksudnya, nih loh anak kalian dua sedang berantem. Kemudian Nabi Muhammad mendengarkan itu dan Nabi Muhammad keluar dan Nabi Muhammad menegur, marah. Ini panggilan-panggilan jahiliyah kata beliau. Kalian semuanya kaum muslimin. Terlepas dari makna bahwasanya orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar tentunya memiliki keutamaan. Itu pasti. Orang-orang muhajirin adalah para sahabat Nabi Muhammad yang hijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, Ansar, para sahabat Nabi Muhammad SAW di Madinah. Terlepas dari itu, dua hal ini mulia karena mereka sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika itu dijadikan sebagai sebuah panggilan, Nabi Muhammad tidak menyukainya. Lebih kepada ditakutkannya panggilan-panggilan seperti ini akan menjurus kepada at-ta'assub, fanatisme. Hei orang Banjar. Hei orang Batak. Atau Batak. Banjar. Sunda. Enggak gitu. Ini ada antara contoh saja. Tentunya basicnya baik itu suku. Ada suku Banjar, suku ba suku no problem. Tapi ketika itu digunakan sebagai sebuah panggilan, ditakutkan itu menjurus kepada at-ta'assub, kepada fanatisme. Dalam hal ini tentunya fanatisme kesukuan. Kita kaum muslimin satu. Kita kaum muslimin mukminin satu. Kau pun misalnya harus memanggil, panggil namanya aja. Anda ingin memuliakan dia, panggil mungkin dengan kunyahnya. Ya Aba Abdullah biaba Aba Abdurrahman. Terserah. Wallahu a'lam bissawab. Oke? Kemudian seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, karena Nabi Muhammad sebutkan dia bagian dari yakni kelompok neraka jahanam. Wahai Rasulullah, walaupun dia salat, walaupun dia puasa, wa insadla wa insab. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa. Kemudian Nabi Muhammad berikan jalan keluar, fad'u bid'awallahi samakumul muslimin al mu'mini. Maka panggillah dengan panggilan Allah. Panggillah dengan pengakuan Allah. Atas kalian semuanya ketika Allah memanggil kalian dengan al-muslimin, al mu'mini. Jangan dengan nama-nama Jangan dengan panggilan-panggilan, pengakuan-pengakuan, penisbatan-penisbatan di luar Islam. Kalian muslimin, kalian mukminin. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhu dan berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Hadis tadi dikeluarkan Imam at dan disahihkan oleh Imam Al-Albani. Kemudian berikut riwayat dari Ibnu Battah dalam kitab Al-Ibana berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma man aqarra bismin min hadhihi al-asma'il muhdatsah faqad khala'a ribqatan atau rabqatal Islam min unuqih Barang siapa yang mengikrarkan memanggil, menyeru, mengundang dengan satu nama di antara nama-nama yang baru ini, dibuat-buat ini, penisbatan kepada perkara jahiliyah, penisbatan kepada atau nama yang akan menjurus kepada ta'assub, fanatisme. Faqad khala'a ribqatal islami min unuki maka dia telah melepaskan salah satu untayan tali Islam maka dia telah melepaskan salah satu ikatan tali Islam. Panggil dengan muslimin, panggil dengan mukminin. Muliakan dengan panggilan bahwasanya dia adalah seorang muslim atau mukmin. Bayangkan ya, ketika disebutkan tadi panggilan kepada orang-orang hai hey, orang-orang muhajirin hai hey, orang-orang ansar nabi saja nggak suka apalagi padahal itu baik tentunya ya karena itu nama untuk mereka. Apalagi kemudian seseorang menisbatkan dirinya kepada perkara-perkara jahiliyah. Menisbatkan dirinya kepada hal-hal yang tidak baik. Wa Maimun bin Mahran disebutkan riwayat ini dalam juga kitab Al-Ibanah diriwayatkan oleh Imam Ibn Battah Kata beliau, "Iyyaka wa kulla syai'in yusamma bighairil Islam." Hindarlah kamu dari segala sesuatu yang dinamai dengan nama selain Islam. Yang dinamai selain nama yang Islami. Jangan malah kemudian seseorang berbangga diri dengan penamaan-penamaan kafir dengan penamaan-penamaan yang menyimpang, penamaan-penamaan yang sesat. Tidak boleh. Berkata Maimun bin Mahran, "Iyyaka wa kulla syai'in yusamma bi al-Islam." kamu dari segala sesuatu yang dinamai dengan nama yang tidak Islami. Bahkan mungkin kalau kita kerucutkan kasus memberi nama anak ya, berikan kepadanya nama-nama yang Islam, nama-nama yang baik, nama para nabi, nama para sahabat, untuk perempuan eh, nama sahabiyah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Wa al-Barbahari dan berkata Imam Al-Barbahari tentunya dalam Syarh Sunnah I'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah. Sunnah itu adalah Islam. Sinonim. Anda sebutkan sunnah, dia makna Islam itu sendiri. Ya. Jadi dan kita sudah sebutkan di pertemuan ketiga kalau tidak salah tentang definisi sunnah. Bahwasanya ia adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam metode beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sendiri. Makanya berkata Imam Al-Barbahari, ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah as-sunnah dan as-sunnah itu adalah Islam. Masih tentunya dengan bab mulianya penisbatan kepada as-salaf. Dan ini sebagai muqaddimah. Allah namakan kita Allah panggil kita muslimin, mukminin. Nabi memberikan satu ancaman untuk orang-orang yang menyeru, memanggil, mengaku dengan seruan, panggilan. Nama-nama jahiliyah Nabi Muhammad ancam. Bahkan ketika kala itu disebutkan panggilan kepada orang-orang Ansar dan Al-Muhajirin karena ada satu perseteruan antara anak kecil mereka, Nabi Muhammad pun nggak suka. Karena apa? Karena menjurus kepada ta'assub, panggilan-panggilan seperti ini. Apalagi kemudian panggilan kepada nama yang tidak baik, penisbatan kepada nama yang tidak baik. Makanya berkata Maimun bin Mahran, hindarilah kamu dari segala sesuatu yang dinamai dengan nama-nama yang bukan Islami. Tapi bukan berarti kemudian ketika segala sesuatu diberikan embel-embel islami menjadi baik dan halal nggak gugah. Memang intinya adalah yakni kontennya, intinya adalah e, bahasannya. Wallahu a'lam bishawab. al Mushahidun al-kiram kemudian berkata waqala al-Lalikai dan berkata Imam Al-Lalikai tentunya dalam kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah kata beliau rahimahullah taala kullu man i'taqada madhhaban fa ila sahibi maqalatihi allati ahdathaha yuntasabu wa ila ra'yihi yustanadu semua orang yang meyakini satu madhab pendapat maka kepada yang pertama kali mengatakan pendapat tersebutlah dinisbatkan perkataan tadi. Dan kepada pendapatnya lah disandarkan pendapat tadi. Berkata Imam Al-Alikai, semua orang yang meyakini akan satu madhab, semua orang yang meyakini akan satu pendapat, maka madhab tersebut, pendapat tersebut akan dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Madhab, misalnya Imam Syafi'i, maka disandarkan kepada yang mengatakannya pertama kali. Imam Syafi'i itu sendiri, rahimahullah. Wa ila ra'yihi yustanadu dan kepada ra'yinya, pendapatnya lah kemudian disandarkan illa ashabal hadith, kecuali ashabul hadith, para ulama hadith, orang-orang yang berpegang teguh dengan hadith. fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ashabul hadith, para ulama hadith semua orang yang menisbatkan diri kepada ulama atau immatul hadis. Maka perkataan mereka akan disandarkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW yang mengatakan pertama kali. Perhatikan awalnya beliau sebutkan Siapa saya yang meyakini satu madhab Maka kepada yang mengatakan pertama kali akan madhab tersebut Kepada beliaulah dinisbatkan perkataan dan pendapatnya Kecuali ashabul hadith karena perkataan mereka, makalah mereka dinisbatkan kepada yang mengatakannya pertama kali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya fahum ilaihi yantasibun. Maka ashabul hadis maka mereka hanya kepada Nabi Muhammad lah mereka menisbatkan diri mereka. Wa ila ilmihi yastanidu dan kepada ilmu Nabi Muhammad lah mereka bersandar. Wabihi yastadillun dan dengan hadis Nabi Muhammad lah mereka kemudian berdalil. Wa ilaihi yafza'un dan kepadanya lah mereka takut akan menyimpang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi ra'yihi yaqtadun dan dengan pendapat Nabi Muhammad lah mereka mengikuti. Wa bidzalika yaftakhirun dan dengan hal tersebutlah mereka berbangga diri. Kenapa? mereka menisbatkan diri mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salaf wa ala a'da'i sunnatihi biqurbihim minhu dan atas musuh-musuh sunnah Nabi Muhammad SAW karena kedekatan mereka dengan sunnah Nabi Muhammad mereka melepaskan diri mereka mensucikan diri mereka jauh dari orang-orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faman yuwazihim fi syaraf dzikri wa yubahihim fi sahatil fakhri wa uluwil ism. Maka siapa kemudian yang lebih mulia penyebutannya dibandingkan mereka ashabul hadis? Ke, maka kemudian siapa yang lebih agung dan boleh kemudian berbangga diri dibandingkan mereka dengan nama ini yaitu as-salaf. Kenapa? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada seseorang yang maksum. Karena mereka menyandarkan diri mereka kepada dedengkotnya salaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kalau kita pahami tadi dari awal, ketika seorang meyakini sebuah madhab, maka dia akan bersandar kepada perkataan dan yakni pendapat yang pertama kali mengatakan pada madhab tersebut. Imam madhabnya. Ashabul hadir nggak gitu. Kata Imam Al-Lalikai kecuali ashabul hadir, Karena sosok orang yang mereka kemudian sandarkan perkataan mereka kepadanya adalah Nabi Muhammad maka mereka hanya bersandar pada Nabi Muhammad. Ilmu Nabi Muhammad berdalil dengan sabda Nabi Muhammad, takut akan keluar dari sabda Nabi Muhammad dan mereka bangga ketika menisbatkan diri mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tentunya yakni semua kita bersalah, semua kita berdosa, tapi penisbatan diri kepada as-salaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penisbatan diri kepada as-salaf identik dengan para sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an maka ini sebuah kebanggaan maka ini adalah sebuah kemuliaan jangan pernah malu Anda siapapun di kalangan kaum muslimin ketika dia menisbatkan dirinya kepada as-salafus salih Anda bahkan harus bangga Tentunya dengan konsekuensi ya. Jangan cuma penamaan doang. Anda misalnya menyematkan nama Al-Athari di belakang nama Anda. As-Salafi di belakang nama Anda. Maka konsekuensinya Anda betul-betul menjalankan agama ini sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Silahkan Anda berbangga. Waqala Ibn Taimiyah dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "La 'aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا Dan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan bukan aib kepada siapa saja orang yang memperlihatkan madhab as-salaf. Saya pengikut salafus sahih, Bukan aib. Enggak perlu malu. Wantasaba ilaihi dan bukan aib orang yang kemudian menisbatkan dirinya kepada as-salaf. wa'taza ilaihi dan berbangga diri aziz dan menjadi aziz menjadi mulia dia ketika dia menisbatkan dirinya kepada as-salaf Nabi Muhammad itu sendiri dan generasi kita kerucutkan dengan generasi pertama sahabat Nabi Muhammad ridwanullahi alaihim jami'an bukan naib seseorang yang memperlihatkan madhab salaf bukan naib ketika seorang menisbatkan dirinya kepada as-salaf bukan naib ketika seorang bangga menisbatkan dirinya kepada as-salaf No problem. Bahkan harusnya orang yang seperti ini diterima. Dengan kesepakatan. Artinya ini perbuatan yang baik. Ketika seorang menisbatkan dirinya kepada as-salaf, terima, no problem, bagus. Walaupun tetap ingat konsekuensinya. Anda betul-betul kemudian semaksimal anda atau semaksimal yang kita miliki untuk bisa menapaki jalan Nabi Muhammad, metode atau cara beragama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna madhhab as-salaf la yakuna illa haqqan. Karena sesungguhnya madhab as-salaf paham Nabi Muhammad dan para sahabatnya. La yakuna illa haqqan. Tidak lain, tidak bukan kecuali adalah sebuah kebenaran. Karena sabda Nabi Muhammad SAW wahyu Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah dia berkata-kata sallallahu alaihi wasallam dari hawa nafsunya, semata-mata itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi sebenarnya seorang menisbatkan dirinya kepada sesuatu kepada seseorang yang ma'asum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke? Okay? Berikut beberapa faedah yang bisa kita ambil dari bahasan kita pagi ini. an Allah Ta'ala huwa alladhi samma atba'a nabiyhi sallallahu alaihi wasallam muslimin wartadahu isman lahum. Faedah yang pertama bahwasanya Allah lah yang menamakan para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muslimin. Allah yang kasih nama kita muslimin ini. Bukan nama bikinan kita enggak. Allah lah yang beri kita nama Allah lah yang beri kita para pengikut Nabi Muhammad SAW nama muslimin dan Allah ridho itu sebagai nama kita maka berbangga dia menjadi orang Islam berbangga dilah kemudian dengan keislaman anda kenapa Allah panggil anda dengan nama tersebut muslimin disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad tadi muslimin mukminin. Allah lah yang memanggil Anda, menyeru Anda dengan panggilan dan seruan, "Hai hey muslimin, hai hey mukminin." Ini sebuah kebanggaan. Di antara dalil yakni pentingnya sebuah yakni seruan atau panggilan. Afaniyah yang kedua, anal intisab ila salafi intisabun ila islamil haq. Bahwasanya penisbatan penyandaran diri kepada as-salaf ini adalah penisbatan atau penyandaran kepada Islam yang benar. Kenapa? Nabi Muhammad yang kita maksudkan Nabi Muhammad dengan syariat yang beliau bawa sallallahu alaihi wasallam. Jadi penisbatan diri kepada as-salaf. Nabi Muhammad itu sendiri. Ini penisbatan kepada Islam, penisbatan Islam yang benar. Kenapa? Likaunihi intisaban ila ahli haqqi wa ila immatil muslimin. Karena ia adalah penisbatan kepada para pembawa kebenaran dan para imam kaum muslimin yang juga menapaki jalan yang benar. Jadi mulia seorang ketika menisbatkan dirinya kepada as-salaf maka dia menisbatkan dirinya kepada Islam itu sendiri dan ini ada penisbatan kepada Islam yang benar dan kepada para pembawa kebenaran dan para imatul muslimin, imam yang telah menyebarkan kebenaran. Jadi ini ada sebuah kebanggaannya. satu yang ketiga anal intisaba ila salafi yajma'u wa la yufarriq. Bahwasanya penisbatan kepada as-salaf itu sebenarnya mempersatukan bukan memecah belah. Karena memang as-salaf itu bukan kelompok. Istilah yang tersebar sampai saat ini misalnya lebih spesifik salafi itu bukan kelompok, itu penisbatan diri. Tapi kemudian disebarkan, digaungkan Seakan-akan ia adalah sebuah kelompok. Tidak, itu satu faham. Metode beragama. Dan dia hanya menisbatkan dirinya kepada yang mengatakan pertama kalinya. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi penisbatan kepada salaf ini harusnya mempersatukan. Ya jema' wala yufarriq. Bukan kemudian memecah belah. Sebaliknya, nah ini. Ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada bukan as-salaf bukan nabi, bukan para sahabat, bukan a'immatul muslimin, perhatikan. Anak yang keempat, anal intisab ilal jama'at wal firq yusabbibu at wal wa syiqaq wal muruq min tariqil haq. Bahwasanya penisbatan kepada jamaah-jamaah tertentu bahwasanya berdisbatan kepada kelompok-kelompok tertentu ini menyebabkan perpecahan, ini menyebabkan perseteruan, ini menyebabkan perselisihan dan keluarnya seseorang atau kelompok tersebut dari kebenaran. Kenapa? Karena fanatisme golongannya. Dia akan ta'assub dengan golongannya, jamaahnya, pahamnya. Tidak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yakni yang kelima dan yang terakhir al-tahdhiru min al-intisab ila ghairi ma'sum. Ah, ada tahdhir peringatan keras kepada siapapun yang menisbatkan dirinya kepada sesuatu yang tidak ma'sum terjaga artinya tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab maka al-musyahidun al-kiram penisbatan diri al-intisab ila salaf kepada salafus saleh ini mulia ini baik dan ini diantara dalil dia menisbatkan dirinya dengan cara yang benar kepada Islam itu sendiri yang mengandung kebenaran dan ma'asum kan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW yang ma'asum wallahu a'lam bissawab ada pertanyaan hmm. di Indonesia banyak kita temui kelompok ormas yang mempunyai manhaj berbeda-beda. Siap? Manhaj ini beda dengan manhaj yang ada di daerah sana. Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Gampang. Nama mungkin bisa beda-beda ya. Tapi kalau manhajnya satu, nama ormasnya mungkin beda-beda. Tapi kalau manhajnya satu, apa itu? memahami Al-Quran, memahami As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat pasti sama. Anda ikut kajian di mana aja. Dan kemudian ustadznya memiliki manhat yang sama. Bahkan mungkin si ustadznya tidak bertambah, pernah bertemu. Bahkan mungkin sangat jauh beda generasinya. Mesti sama. Kenapa? Karena cara memahami firmannya, cara memahami sabdanya sama. Kenapa jadi berbeda? Karena cuma klaim. Kami juga merujuk kepada firman. Kami juga merujuk kepada sabda. Tapi dengan cara paham Anda. Semau Anda. Bukan seperti pahamnya para sahabat Nabi Muhammad Ridwanullahi Makanya akhirnya berbeda. Jadi kenapa pertanyaan kenapa yang terjadi perbedaan seperti ini? Cara memahami Al-Qur'an dan hadisnya tidak sama. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita duduk mengambil ilmu kepada ustadz yang mendukung gerakan ya gerakan-gerakan seperti macam-macam lah ya Fahamlah insya Allah ya. Al-Musyahidun ya tidak perlu saya, saya sebutkan ya namanya. Oke. Okay. <clears throat> Ingat ya, yang namanya syubhat itu ditawarkan selalu pada hati ini setiap hari. Dan dia menyambar. Betul, kebenaran bisa datang dari siapapun. Tapi ketika Anda berguru, ketika Anda belajar. Maka Anda harus selektif. Karena dengan kemampuan yang kita miliki sama-sama misalnya, keawaman yang kita miliki sama-sama, rata-rata kita akan taklid kepada ilmu si ustaz. Dan itu boleh, no problem. Selama itu firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham para sahabat, no problem. Bahkan ketika seorang tidak bisa menelaah firman Allah, tidak bisa menelaah asal dan Nabi Muhammad dengan kemampuan dia sendiri di antaranya ilmu alat dia tidak bisa dan ilmu-ilmu pendukung yang lain juga tidak, dia juga tidak bisa, maka dia malah wajib taklid. Tapi dia harus selektif. Kepada siapa dia menuntut ilmunya? al Mushahidun Al-Kiram Syubhat ini luar biasa selain banyak bisa menyambar hati ini. Akhirnya nanti akan membuat Anda memiliki kerancuan bahkan pada keyakinan Anda. Tapi kalau kemudian ustadznya, gurunya, syekhnya menyampaikan firman Allah sabda Nabi Muhammad, ingat berarti sudah ilmiah, dia menyampaikan ilmu, firman Allah sabda karena berbicara Islam. Lalu kemudian dia menyampaikan pemahaman firman tadi dan sabda tadi dengan pemahaman para sahabat, ikuti. Lazimi pengajiannya. Kenapa? Karena dia memahami Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang benar. Pemahaman para sahabat Nabi Muhammad. Ridwanullahi alam Ingat di pertemuan dua atau tiga, saya sebutkan perkataan Imran bin Husain. Ketika ada orang yang ingin menolak sabda Nabi Muhammad SAW. Beliau tantang dengan mendatangkan ayat yang menyebutkan jumlah rokaat. Nggak ada. Karena orang ini pengennya Quran aja. Beliau tantang dengan menyebutkan ayat penyebutan tujuh kali putaran tawaf. Nggak ada. Karena di Quran nggak ada. Semuanya ada pada sabda Nabi Muhammad SAW. Ujungnya kata beliau, Hai kaum khudhu anna. Hai audiens, hai semua yang hadis ini, semua yang beliau khudhu anna, ambillah dari kami, belajarlah dari kami, tuntut ilmu itu dari kami dengan cara paham kami. Siapa para sahabat? Fa innakum wallahi, karena demi Allah, sesungguhnya kalian in lam taf'alu jika kalian tidak melakukan memahami firman Allah ini, memahami sabda Nabi Muhammad ini dengan cara pemahaman para sahabat la tadilluna, kalian pasti sesat. Wallahu alam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat salat dan khilaf. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan yakni e, siapapun di antara kaum muslimin kemudian yang menisbatkan diri mereka kepada as-salaf dengan menyematkan mungkin kata as-salafi di belakang mereka, hormati no problem, itu kemuliaan. Walaupun tentunya ada konsekuensi ya ada konsekuensi dan bisa jadi penamaan tersebut memotivasi Anda untuk betul-betul menapaki hidup ini sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penisbatan diri kepada as-salaf adalah sebuah kemuliaan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.